Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan akidah Mendebarkan sunnah Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ba'du Sahabat Radio Muslim dimanapun anda berada Bersyukur kita diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjalani ibadah puasa di kesempatan yang pertama ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan memberikan taufik kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk menjalankan ketaatan, melaksanakan ibadah puasa dan amal-amal soleh yang lainnya guna mempersiapkan bekal kita untuk berjumpa dengan Allah nanti di hari akhir kelam. Salam berdiri salam semoga senantiasa sesurah kepada Nabi kita, Rasul kita, Tola dan kita, junjungan kita sebagai baik pemberi contoh Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga senantiasa tercurah kepada para sahabat beliau, keluarga beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Beliau sallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan contoh yang sangat lengkap bagaimana melaksanakan ibadah yang baik di bulan puasa, di bulan Ramadan, mengisi dengan berbagai macam ibadah dan bahkan menambah ibadah serta mengkhususkan ibadah-ibadah yang beliau lakukan sementara tidak beliau kerjakan di bulan-bulan lainnya di luar bulan Ramadan. Pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit membedah mengkaji dan mengambil faidah dari buku Fikih Kesehatan Kontemporer terkait puasa dan Ramadan dilengkapi dengan panduan ibadah bagi orang sakit selama bulan Ramadan. Buku yang ringkas dan berfaedah ini ditulis oleh penulisnya Dr. Raihanul Bahrain Hafidhullah Ta'ala. Beliau merupakan uh, seorang senior saya baik di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada maupun beliau termasuk senior saya di spesialis pendidikan patologi klinik. Alhamdulillah saat ini beliau telah lulus sehingga gelar yang beliau sedang saat ini adalah Dr. Raihanul Bahrain, MSc SPPK, Magister of Science, dan spesialis patologi klinik. Beliau telah menyelesaikan pendidikan uh, spesialis patologi kliniknya di tahun ini dan telah kembali ke Lombok mengajar dan beraktivitas di sana. Buku yang ringkas ini akan memberikan gambaran kepada kita nanti bagaimana e, permasalahan seputar puasa yang akan kita hadapi e, lebih khusus lagi berkaitan berkenaan dengan masalah kesehatan. Di antaranya nanti bagaimana ketika ketika sedang puasa e, harus masukkan suntikan obat Kemudian ada lagi inhaler atau nebulizer ketika untuk orang-orang yang sakit asma. Kemudian juga obat-obat yang sering kita pakai, obat hidung, obat tetes mata, obat telinga, obat yang lainnya. Kemudian berkaitan dengan tindakan-tindakan e, medis, apakah itu membatalkan puasa? Kemudian juga bagaimana dengan transfusi darah? Kemudian terkait dengan kesehatan mulut dan gigi dan seterusnya yang kita akan insya Allah mengutamakan topik-topik yang menarik di sini untuk kita bahas di kesempatan selama bulan Ramadan ini. Sahabat pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di kata pengantar, eh, sebagai latar belakang ditulisnya buku kesehatan fikih, kesehatan kontemporer ini oleh Dr. Hadul Bahrain Hafizahullah Ta'ala. Karena eh, banyak dalam masalah fikih itu hal-hal baru yang muncul di zaman modern ini, baik berupa teknologi maupun peradaban manusia. Hal ini memunculkan permasalahan-permasalahan fikih yang baru dan hal-hal yang belum pernah dibahas oleh ulama di zaman dahulu. Begitu juga dengan dunia kesehatan, banyak teknologi yang berkembang pesat, ya, sehingga e, ada ungkapan hiperbolis dalam ilmu kedokteran. Dalam waktu 10 tahun ke depan, setengah ilmu kedokteran Anda sudah tidak dipakai lagi. Ini istilah yang mungkin bukan sekedar hiperbolis ya, tapi ini istilah yang sering ditekankan oleh guru-guru kami, dosen-dosen kami di Fakultas Kedokteran ketika lulus ya, itu bisa jadi ilmu yang terpakai itu hanya 10%. Sisanya 90% lagi akan ditinggalkan karena sudah karena sudah ketinggalan zaman. Akan ada perkembangan-perkembangan baru. Makanya para dokter itu dituntut untuk memperbaharui ilmunya, untuk senantiasa mengupdate ilmunya sehingga ada istilah long life learning senantiasa belajar terus sepanjang hidupnya. Dan juga itu semuanya kepentingan pembelajaran bagi seorang dokter itu berkenaan dengan maslahat untuk pasiennya juga. Bagaimana pengobatan yang diberikan, tindakan terapi yang diberikan itu sesuai dengan evidence based medicine, bukti medis yang kuat, kemudian juga akan memberikan benefit yang jelas yang sangat bermanfaat buat pasiennya. Sehingga ketika ada yang mengesampingkan profesi dokter, ya, Eh, mungkin perlu lebih uh, mawas diri dulu ya uh, berkaca dulu ya bagaimana sulitnya menjadi dokter dan sudah menjadi dokter pun sulit juga masih harus punya tanggung jawab untuk senantiasa mengupdate dan belajar terus berkenaan dengan ilmu kedokteran sehingga dalam buku ini ya uh, memang permasalahan fikih itu luas ya. Ya, ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang tentu dalam buku ini uh, beliau berusaha mencari dan mengumpulkan permasalahan fikih dan menyimpulkan menyajikan pendapat yang muktabar yang teranggap dan beliau akan merojihkan langsung pendapat yang dipakai dalam buku ini sehingga e, penulisan buku ini ringan tidak terlalu panjang lebar sehingga tidak memberatkan bagi pembacanya yang mungkin eh, akan kelelahan atau istilahnya akan bosan jemu ketika uh, tetap berusaha kuat mempertahankan sisi keilmiahannya. Dan mungkin bagi seorang uh, sebagian orang itu permasalahan fikih itu rumit ya, rumit sekali karena harus mempertimbangkan dalilnya bagaimana, kemudian tinjauan sisi fikihnya seperti apa. Maka dalam buku ini akan disajikan secara sederhana tanpa kita menutup mata adanya ikhtilaf, adanya perselisihan di dalam masalah fikih. Uh, eh, tapi dalam buku ini akan langsung disajikan bahasa yang mudah, yang ringkas, yang siap saji untuk dijadikan pedoman dalam uh, kasus sehari-hari di bidang kesehatan yang berkenaan dengan ibadah fikih, uh, eh, ibadah di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah beliau telah menyelesaikan penulisan buku ini uh, dengan berlandaskan bahwasanya agama kita agama Islam ada agama yang sempurna. Kata seorang Yahudi mengomentari agama Islam kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah." Sungguh Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kalian tentang segala hal, tak terkecuali tata cara buang air. Maka Salma menjawab, "Ajal, betul. Laqad nahana an al qiblata li gha'itin aw baulin e, sungguh nabi kami yang kami telah dilarang untuk menghadap kiblat saat buang air besar ataupun buang air besar ataupun buang air kecil aunas nas nastanjia bil yamini kami juga dilarang untuk beristinja dengan kalangan kanan awan nastanjia bi lamin min thalathati ahjarin e, kami juga dilarang untuk cebok dengan e, kurang dari tiga kali usapan batu atau tiga batu terus kemudian au an nastanjia biroji'in au bi'azmin bi'azmin ya kami juga dilarang untuk cebok istinja dengan kotoran hewan atau tulang ya. agama Islam agama yang sempurna semua sisi kehidupan hambanya di diatur oleh Allah Subhanahu wa taala maka agama Islam adalah agama yang sempurna tidak ada agama lain yang um, betul betul-betul menjelaskan detail cara rinci seperti ini maka dengan dasar itulah uh, penulis Dr. Hanul Bahrain Hafidhullah Ta'ala berusaha mendekatkan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan kesehatan kontemporer yang berkenaan dengan fikih puasa e, dan ibadah di bulan Ramadan dengan e, hukum-hukum e, Islam, dengan e, pandangan e, dari agama Islam, dari tinjauan sisi fikihnya. Sehingga itu akan membantu kita dalam menghadapi e, dalam menjalankan ibadah puasa di masa yang modern ini. Kemudian buku yang ringkas dan bagus ini mendapat sambutan dari Ustadz Haris Munandar Uh, Magister Pemikiran Islam Hafidahullah Ta'ala Beliau merupakan pengajar pondok pesantren Hamalatul Quran Dan da'i di Yogyakarta Beliau banyak mengisi kajian Terutama kajian-kajian uh, Membahas kitab-kitab Baik dari berbagai ilmu sisi uh, bidang Mulai dari fikih, akidah Kemudian usul dan seterusnya Dan Alhamdulillah kami uh, diberikan izin dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk uh, mengambil banyak faedah dari beliau dan beliau benar-benar mengapresiasi penulisan buku ini ya karena yang namanya uh, nawazil ya hal-hal yang baru yang tidak ada di masa silam dalam hal ini ya, nawazil menyikapi masalah kontemporer itu memerlukan kepastian hukum dalam puasa zakat haji dan lain-lain terutama ya dalam hal ini puasa dan kesehatan kesehatan ya kita perlu menemukan berupaya untuk menemukan hukum Allah dalam masalah tersebut ya. Sehingga dalam dalam hal ini ya, kita tinggal mengkonsumsi mana pendapat yang bisa kita pakai dan jerifah yang dilakukan oleh uh, eh, Dr. Rahanul Bahran ini kata beliau uh, perlu mendapatkan apresiasi yang sangat baik. Semoga Allah SWT memberikan bahasan yang terbaik untuk uh, beliau ya dan Ustaz Aris Munandar juga memurojaah uh, isi buku ini dan memberikan kata sambutan. Ikhwanifiddin, uh, eh, sahabat radio muslim, dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke dalam fikih kesehatan kontemporer, ya puasa dan Ramadan. Kita langsung masuk ke pembahasan di bab 2 halaman ke-6 tentang puasa itu sendiri ya sebagaimana yang uh, sudah didefinisikan oleh kata banyak ulama bahwasanya pengertian puasa adalah menahan diri dari segala pembatal puasa yang sudah dijelaskan dalam syariat Islam. Semisal makan, minum, jima, kemudian ditahan mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Dan itu yang sudah disepakati yaitu makan, minum, ya, kemudian hubungan suami istri dan juga bagi wanita ada tambahan yaitu haid dan dan nifas ada beliau uh, bahas di dalam subbab yang kedua yaitu pengertian al-jauf karena ini berkenaan dengan masalah puasa itu sendiri ya. Dalam puasa itu nanti uh, masuknya sesuatu ke dalam rongga dalam hal ini al-jauf yang di, di dalam banyak buku fikih digunakan istilah al-jauf maka kita perlu memahami definisi al-jauf di sini apa. Karena yang disepakati oleh para ulama adalah makan dan minum yang masuk melalui al-jauf ada banyak definisi yang diistilahkan untuk al-jauf dan memiliki berbagai tafsiran ya. Ada dua pendapat mengenai ini. Yang pertama, para ulama menyatakan bahwa pembatal puasa terjadi jika ada sesuatu yang disuntikkan melalui rongga pada kepala, baik itu rongga pada tengkorak kepala, kemudian semua rongga yang ada eh, di tengkorak kepala itu berarti mulut, hidung, telinga, dan termasuk ya di mata, kemudian melalui dubur atau semacamnya. Mereka menganggap bahwa saluran-saluran tadi bersambung dengan saluran pada organ dalam perut. Akan tapi pendapat ini lemah karena penelitian kedokteran modern membuktikan bahwa saluran-saluran tersebut tidak bersambung dengan organ dalam tubuh. Yang kedua, para ulama yang menganggap al-jawf adalah organ dalam perut saja. Sehingga pendapat yang kuat mengenai al-jawf dalam uh, halaman yang kedua uh, yang kedelapan yang dimaksud pendapat yang terkuat adalah jalan jawab al-jawab ini adalah perut atau lambung dan bukan organ yang lainnya dalam tubuh. Contohnya apa? Contohnya penerapannya adalah di sini beliau akan bawakan contoh dan namanya buah konzal. Buah konzal ini adalah buah yang sangat pahit yang dulu digunakan oleh orang zaman dahulu ketika ia terminum racun. Ketika terminum racun ia e, memicu muntah, ya. Karena sangat pahit, jadi e, buah tersebut di diinjak-injak dengan kaki telanjang. Dan pahitnya itu sangat pahit itu merangsang sampai ke tenggorokan. Padahal cuma diinjak-injak bukan dimakan. Nah itu akan menyebabkan mual sampai muntah. Jadi ini e, bisa mem, mem, memicu muntah, tapi tidak dengan cara e, apa namanya e, memasukkan sesuatu ke dalam aljaufnya. Nah cara ini e, bukan termasuk makan dan minum yang bisa membatalkan puasa. Nah, seandainya pengertian al-jawab adalah suatu rongga menuju tubuh atau menuju lambung, ya cara ini akan membatalkan puasa. Karena buktinya eh, dengan cara menginjak-injak buah konsol dengan eh, kaki telanjang terlalu tidak tidak me, membatalkan puasa. Para ahli fikih mengatakan seandainya buah konsol itu dioleskan ya pada telapak kaki kemudian dia didapati rasa pahitnya di, di kerongkongan sampai ke kerongkongan maka puasanya tidaklah batal. Ini mengenai al al-jauf. Ada lagi pendapat uh, yang mengatakan ya berdasarkan ilmu kedokteran modern bahwa al-jauf di sini adalah saluran pencernaan mulai dari rongga mulut, kerongkongan lambung dan usus akan tapi pendapat ini kurang tepat dengan alasan yang pertama kalau makan masuk ke kerongkongan kemudian keluar lagi dan tidak tersisa sedikit pun maka tidak memberikan pengaruh sedikit pun atau tidak memberikan energi. Selama makanan itu tidak turun ke lambung dan tidak bisa memberi manfaat untuk badan, maka pada keadaan ini tidak membatalkan puasa seseorang. Yang kedua, jika rongga mulut dianggap sebagai saluran pencernaan, maka tidak termasuk dalam pengertian al-jauf. Karena terdapat sunnah bolehnya berkumur-kumur bagi orang yang berpuasa. Hal ini akan membantah pendapat yang mengatakan bahwa al-jauf adalah saluran pencernaan. Ya, kumur-kumur saja boleh. Berarti kalau orang uh, puasa kemudian kumur-kumur berarti batal dong puasanya. Nah, sehingga pendapat al jauf e, eh, berdasarkan kedokteran modern yang mengatakan al jauf itu saluran pencernaan mulai dari rongga mulut sampai kerongkongan lambung dan usus itu kurang kurang tepat sehingga kembali ke ya sebagaimana telah dikuatkan dalam buku ini e, yang dimaksud dengan al jauf adalah rongga perut atau lambung saja. Berikutnya e, di bab yang ketiga mulai masuk ke dalam pembahasan fikih puasa kontemporer berkenaan dengan e, yang terkait dengan obat dan alat kedokteran ada suntikan melalui kulit atau intrakutan, suntikan melalui otot dan pembuluh darah dan seterusnya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat kita semua, memberikan gambaran tentang definisi al-jauf yang sudah kita bahas ya. Bahwasannya al-jauf itu ternyata yang paling kuat